بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر عجيلاني رضي الله عنه والشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه والشيخ أبي القاسم عجنان البغدادي قدس الله سره الشيخ محي الدين بن شرف النووي الشيخ أحمد البدوي وسائر اوليائك التسعة الذين نشروا الإسلام في جاوة وإلى مؤسسي جمعية نهضة العلماء ومؤسس المعاهد النهضية في جمعية نهضة العلماء والدعاة والمبلغين الذين بلغوا الإسلام في جاوة خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وإلى من اجتمعنا بسببه المرحوم تندرا سوكيارتو lan kangge taisir pataslim eh, Ibu Bekti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 كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف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 دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا إلا أنت اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني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 على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الفاتحة Terawih sampun Itu Kita Saya ini mantun terawih Qabliyah Jum'ah sampun pisan ya. Halaman pinten? Oh, tasbih-tasbih sampun ya. Eh, pokoknya enggak fitnah menulis Pokok tasbih enggak fitnah Sekarang sholat kodok perkembangan akhir-akhir ini di eh, Muhammadiyah sudah tidak kencang menentang kodok. Jadi mereka mempersilahkan warganya meskipun fatwa majelis tarjih nggak perlu kodok, tapi mempersilahkan warga Muhammadiyah memegangi kaul sing kodok monggo, kaul yang tidak kodok monggo sudah nggak nentang. Jadi jadi mau mencabut fatwa izin tapi terus Nah, begitu. Tafadhal Rondo. Terus penceramah di Andalus kalau nggak salah Ustaz Tohari. Insya Allah Muhammadiyah. Eh, enggak, itu ketika ada pertanyaan dia memihak pada yang wajib kodok. Ya harus kita kodok kita punya utang. Hutang kepada manusia saja kita sahur apalagi hutang kepada Allah. Jadi alhamdulillah wis padha. Aja sini sini, Apa? Ya. Nah itu juga kita jelaskan pada mereka karena saya ngaji di Muhammadiyah Muhammadiyah terserah kodok nopo mboten pokok turun lakoni kudu dilakoni niatnya tidak harus kodokan pokok usali fadoru dalam hati usali faduru asri dalam arti sah perkara kodokan pokok dilakoni di luar waktu ya namanya kodok diniati atau tidak nah, itu mereka mau yang begitu Tapi jin anti kodoan. Dalilnya kita hadis kodok itu. An Anasin radhiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku nasya lali sapa man salatan ing salat tau nama utawa turu sapa man anha ninggal salat fakafarota mongko te carane nebus salat sing dilalekno utawa turu iku an yusalliha yang to salat sapa wong tetep harus dikerjakan idza takarah nalika wis eling ha ing salat nah kalau kita lawang kelalen keturune wajib dikodok apa meneh sembrono kan begitu nah lek kono dikodok itu lek keturun lek sengaja iya. lek ya lek sengaja ora pisan hmm. Rawahul Bukhari Hadis riwayat Imam Bukhari Berikutnya An Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu setuhni Abu Qatadah iku zakarone nyritakake sapa Abu Qatadah safaron ing lunga tindakan nabi kanggo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang fa ya wa fihi lan ing dalam cerita mau yakulu ngucap sapa Abu Qatadah ngene ngucape bareng di tengah perjalanan famala mongko minggir sapa Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane toriki saking dalan menepi ngantuk kesel fawadu atanjurnya nyeleh sapa Nabi rasau mustaqani alias tidur istirahat wis pesen Aku tak turu saya. Golek wae salat bukan. Tibake sing dipeseni keturun bisa. Eh, Semakola banjur jauh sopo nabi Ihfadu jokon Alain atas kami Solat tanah solat kami Onok sing berjaga aja turu Menjaga solat Ternyata yang bangun pertama malah Rasulullah Fakana moko ono sopo awaluman kawitane wong istai kang tangi sapa man iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syamsu halih utawi srengenge iku sudah ada di punggung Kanjeng Nabi jam-jam songo wisan. Jam songo isu lagi tangi durung salat su subuh. Qala ngucap sopo Abu Qatadah perawi Fakumna mengkotangi sobo kita Faziina halih podo kaget Lululul kerakap-kerakap Weh jam songo durung subuhan Nabi barang ya durung subuhan eh. Lah iki lho eh, Ceritanya sik diwaca ila qawlihi tumeka dawe si perawi bareng tangi kaget niku faja'ala mandang sapa ba'duna sebagian kita iku yahmis ake ila ba'din marang kang liya terus padha padha-padha sahabat iki padha bisik-bisik ya opo durung salat iki carane piye carane nebus dosa iki mak iku apa kafaratu ma utawi tebusane barang sonakna yang telah kita lakukan bitafritina kelawan oleh kita kepeko teledor fi dalam mengerjakan sholat ini ceritanya panjang itu sahabat Nabi terus sholat su, subuh tak titik-titik itu loh. Nah, ya apa ini carane kadung teledor ini Terus ada orang bilang begini, amalakum opo to ora ono iku lakum kaduwe sira kabeh. Fiya dalam diriku uswatun suri tauladan. Semakola kemudian Nabi bersabda, ama ingatlah, ama ingatlah, innahu sesungguhnya laisa tidak ada fin naumi dalam tidur apa tafritun ledor Wong ketinggalan sholat krono keturun itu nggak termasuk tele teledor, nggak apa-apa. Zaman turu tangi jam itu nggak termasuk teledor. No dosa, dosa. Lelek nggak kerungu belas, kerungu kerungu jam songo kayak nabi mu orang apa. Kan turun durung in nama angin kesini Atafri tu utawi teledor pepe kondablek Sing diarani ndablek iki sapa? Alaman wong lam yusolli salata kang ora ndang-ndang salat hatta yaji'a hingga datang lagi waktu salatil ukhra, waktu salat yang berikutnya. Iku jenenge wong dah enggak ndang-ndang salat sampai manjing duha, enggak ndang-ndang salat sampai manjing asar. Iku ndak Saman turu jam 10 tangi jam 4. Iku enggak termasuk ndak kalau memang keturun nggak kerumunan blas, nggak ngelilit. Berikutnya Anna Sayyidana Umar bin Al-Khattab Iku ja'atako Yaumal khondak yang dalam dino perang Pak Ba'dama gorobat suruk suruh Apa asamsu rengenge Dari maghrib dah Maghrib-maghrib Umar teko pas perang khondak Faja'ala tumandang sopo Umar iku ya supu misui kufara Quraisy, wong-wong kafir Quraisy. Matane wong kafir lho ngene karak-karak garakne repot. Mata-matane wong kafir. Ya Rasulullah, makit usolil asro Saya belum sholat asar Hatta kadati syamsu grup Sampai matahari hampir terbenam kalau cari sholat asar nih Ternyata Nabi juga belum. Fakola dawuh sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ini kurang ma. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah saya juga belum sholat. Nabi juga belum sholat. Kodoh. Kemagriban ini yang bukan karena tidur. Ini saya ingin membantah Muhammadiyah. Lek krono tidur dikodok tapi lek nggak tidur, nggak nggak usah dikodok. Padahal Nabi itu kan karena perang ini, bukan karena tertidur. Ya tetap di dikodok. Fakumna lalu kami berdiri ila fathan ke debu-debu ke tempat fathan. Fatawaddoa lalu Nabi berwudu. Kan belum sholat berarti. Lisolati untuk sholat. Fatawaddokna kami pun berwudu laha untuk sholat fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu lalu nabi sholat asar setelah terbenam matahari wis maghrib kan sik sholat asar apa di kodo, kodoi paham nah, ini nyotoi nabi kodo subuh karena ketiduran ya kodo terus karena tertidur ya memerintah kodo asar. nggak karena tidur ini, karena kerepotan menggali terang kondak. Akhirnya asarin tek ya tetap kondo tetap dikerjakan meskipun masuk waktu maghrib. interpretasi interpretasi lain ya mal Tadi itu kan untuk kepentingan umat gitu nanti ya. sampai interpretasi lain Nah, sebetulnya situasi seperti itu kalau memang kodok nggak boleh, eh, orang mestinya zaman sholat sih, aku joko wong kafir. Eh, iki sholat lima lima, iki ben duduk sih, kan yoi ya iso Nanti, wes pokok ini lek nabi nggak dosa, yang jelas ini tasrik sholatil kodok. Ini mensyariatkan sholat kodok bahwa sholat qadha itu bukan fitnah Hmm. tapi nggak boleh sengaja mengakhirkan sholat. Maksud saya bilangnya itu karena kontak itu Okay. Lah untuk yang repot-repot memang memang kita suruh mengkodok. Saya nulungi anak kejebur sumur, waktu entek, ya tetap iku. Nanti lek anak ini ketulung nyawane lagek sholat Meskipun waktu entek. Ora oleh sampean pen mati ya pen tak salat sik <laughs> ngono ora. Atau misalnya saya jadi cak legislator untuk kepentingan umat sampai masuk akhir. Oh, kan enggak enggak enggak darurat teman-teman. Kalau sampai sengaja mengakhirkan tetap dosa. Alal akol ikut kaul kofal, ikut kaulnya Ibnul Mungdir. Uh, eh, al jam'u baina salata ini bi ghairi safarin wala khaufin wala maradin. Seperti hadis di riwayat Muslim itu. Malam ja'alhu adatan. Pokok enggak saben dino Itu. Jadi menurut kitab Majmu Imam Kafal Al-Kabir kan kaulnya mutamad Imam Qafal itu. Ibnu Mungdir dia juga mantap Syafi'i kan. Kaulnya mutamad. Terus kalau yang dari tabi'in Ibnu Musayyab e, berfatwa bahwa sholat jamak meskipun kita di rumah tidak sedang musafir, tidak sakit, nggak ketakutan, is pokok moro-moro pengen jama itu boleh pokok nggak jadi kebiasaan pokok nggak mendino eh, Jadi misalnya manten, ya timbang tarku salat, timbang tarku salat. timbang tarku sholat di niat jamaah. jadi mungkin haram menurut ulama itu itu tapi kita boleh taklid kepada ulama yang membolehkan toh nggak sampai keluar dari madhab syafi'i karena beliau berdua juga madhab syafi'i pentolan madhab syafi'i Imam Qafali hmm. Oh ini jawabnya kasuistik, jangan pengajian umum terus di sampai nu. Jadi orang per orang nanya, terus pun di Ustaz kula ning ngenten wis nyapa jamaah. Ya kan tak Ini, itu yang paling ekstrim bahwa dia wajib mengkodok dengan memaksimalkan tenaga waktu semaksimal mungkin. Jadi tidak mengkodok itu hanya ketika tidur, makan, nyambut gawe Yang penting-penting. istirahat cukup, makan cukup, nyambut gawe cukup, segera wudhu, segera mengkodok. Oh enggak enggak. Wes pokok terus begitu sampai habis. Nah, terus cuma itu kalau disampaikan ke orang awam tambah berat. Wah, iki saya lagi sadar saya mulai gelem sholat. Terus kena beban an yastaktimal aqsa taqatihi. Kan begitu. Lil apa? Lil qada. Orang awam sangat keberatan. Saya kadang-kadang Wong awam itu sik duwe tanggungan kodok tapi sholat qobliyah. Sik duwe tanggungan kodok tapi sholat ba'diyah. Lah itu enggak salah, ngeten mawon Pak. Saman sak durunge sak jamaah, terus sak durunge kan sholat qobliyah. Niku lu sampean niati sholat kodok, tah kodok subuh tau po. Ngeten. Saman caket itu. Mungkin orang-orang Pak dia, ya sampean sholat tapi niate kodok kodok duhur apa-apa empat rokaat Orang-orang niat raweh zaman melokai makmum tapi niat ngodoi subuh subuh biye. Dicateti kurang biru. Bukan lebih abdul ya memang harus kodoknya sih. Oh, pokoknya jatakan ganjaran. Sing penting modali kembali dulu. Enggak, enggak. ini duhur ora kudu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ajma'a pada sepakat. Loh, ini mengkodok asar ini ada peristiwa lagi tapi nggak tak tulis di panjang ceritanya. Rasulullah SAW dari kalau nggak salah dari Mina akan menuju Uraidah. Terus Nabi berpesan, Allah yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Quraidah. Waktu kita singkat, secepat kilat harus nyampe di Bani Quraidah. Ojo dadak salat asar neng dalan. Nabi berpesan, Jangan sekali-kali Anda sholat asar kecuali sudah nyampe di Uraino. Sahabat-sahabat termasuk kanjeng Nabi memahami itu letterlet. Sholat asarnya harus di Uraino. Terus ada sahabat lain yang berpendapat itu maknanya ruh dari Dawud itu yang penting cepat-cepat mampir neng pinggirin dalan sholat asar pokok cepat-cepat gak apa-apa sing penting cepat-cepat. Nah, sing memahami cepat-cepat orang kudu asar asare nang itu, Mereka menepi terus solat asar, segera lari ke itu Aman solatnya asar enggak enggak hilang. Tapi Nabi dan sahabat yang lain tetap sholat asar di pak jama Ghorobati sansu. Itu riwayat Imam Muslim <clears throat> Yang Nah, ketika itu ketika diskusi di Al-Hikam eh, Nur Khalis almarhum terus eh, Nur Hidayat Nur Wahid juga menyitir hadis itu karena hadis sahih riwayat Muslim. Hanya mereka mengambil hadis itu tidak untuk masalah kodok. Bahwa ijtihad itu boleh. Dan sejak zaman Nabi ada ijtihad. Nyatanya ada yang memahami begitu ya monggo, ada yang memahami Ruhnya yang paling cepat, yang penting cepat yang umum. Yang namanya ikhtilaf, beda pendapat sejak dulu ada dan itu sah. Itu hidayat Nurholis mengambil hadis itu untuk konteks dalilnya ijtihad. Ada nas, tapi kita berhak ijtihad tentang maknanya. Sebenarnya Nah, kalau kita di samping dalilnya ijtihad juga dalilnya kodok. Cuma mereka lali lek ning kono ono dalile kono. Ya. Eh. Ajma awus podo sepakan, Sopo al ulama Poro ulama Alladina rupane ulama yuk Yuktadu Yang memang diperhitungkan Muktabar bihim para ulama itu sepakatnya apa? Ala anna man taraka bahwa sesungguhnya orang yang telah meninggalkan salatan salat amdan sengaja lazimahu mongko wajib engman opo apa qada'uha mengkodoknya sepakat wong keturune wajib dikodok apa meneh sengaja semua ulama sepakat wa khalafalan bedani lho iki lho nyeleneh nyoloweti hum ing para ulama aja dituru lho Mbah yo sapa sing bedani Abu Muhammad Ali bin Hazm ibnu Hazm muridnya uh, Dawud do Dohiri penulis Al Muhalla di rumah ada Al Muhalla kira-kira sampe Faqala mongko tahu sapa Ibnu Hazm layak layak tiru tidak mungkin orang ala kodok ya mengkodoknya abadan selamanya. nggak mungkin dikodok itu. Dan ini kan dia ya menentang keadaan. Masa nggak mungkin nyata nyatane ya mungkin. Ini mukabaroh alal wakil mengingkari real, realitas wala yasihhu lan ora sah apa fi'luha nglakoni salat qada abadan selamanya gak sah lah terus piye hal tetapi yuksiru ngakeh no sopo wong sing duwe tanggungan kodok jarene Ibnu Hazm ngakeh no min lil khairi ngelakoni kebagusan sunat-sunat itu dilakoni karena sunat-sunat itu bisa nempel apa? Yang wajib. Padahal yang dimaksud itu enggak begitu. Uh, barang itu ditempel kene, asal itu sudah ngadek sah. Bangunan itu ngadek, bolong-bolong ditempel kene. Lek bangunan itu si ambruk. Orang ditempel orang kene. Soal nempel. Terus Cacat itu hanya cacat kurang itu aja, bukan cacat sampai batal. Apalagi belum dilakukan. Kalau belum dilakukan ini konteksnya nggak nempel, tapi ngijo, ngijoli. Padahal hadisnya Nabi itu bahwa sholat-sholat sunat itu jawabir, kan? Kan begitu. Hadisnya memang ada. Sholat-sholat sunat itu bisa nembeli sholat wa, apa? E, kekurangannya sholat fardu. Bukan ngijoli tapi nembel. Namanya nembel ya kurang di nembel gitu toh. Tapi fardunya si ono. Nah, terus kalau menurut alusuna itu kurangnya di mana? Kita itu sholat mulai takbir sampai akhir sah. Tapi sebetulnya kalau di film mana itu dicetak bolong-bolong. Allah Akbar kelingan pangeran, ngecap. Ya, lengolah rame, bolong kan begitu. Eh, kolong itu Loh, bolong-bolong itu loh khusuk kurang, zikir kurang, tadabur kurang. Itu loh kekurangan itu yang ditempel dengan amal sunat yang khusyuk itu. Bukan kok sholat ditinggal terus di tempel. Ini enggak nempel, itu jenenge ngijoli ibdal. Nah, bagaimanapun, ya nah, uh, sholat sunat nggak bisa setingkat dengan sholat fardu. Gak nyucuk nih joli, nggak tekok. Faham ya? Terus kalau merujuk ke ayat Quran, eh, kelengkapan tobat itu uh, illa man wa amana wa amila salih. Ada yang kalimat lain illa man wa aslaha. Ya? kecuali orang yang bertaubat dan aslaha. Ya, aslaha itu apa? Dandani, bagusi. Berarti sing rusak-rusak dia di dandani. Dan itu kalau sholat namanya meng mengkodo. Orang kok ditinggal ya wis kan nggak aslaha. Apa tapi belum aslaha. Aslaha itu islah. Islah itu reformasi reform mengembalikan kepada bentuk semula. Jadi sing biyen di cipu maneh gandani maneh Itu namanya kok ora kok ditinggal. urusane sing nglakoni dosa sing penting dia tahu kata nasuha ditindak atau tindak atau tidak itu urusannya aparat aparat nek nggak ngelakoni dosa tapi ya dilihat konteksnya nggak ngelakoni apa karena belum memungkinkan hukum itu disyariatkan untuk ketertiban untuk kemaslahatan ketika kondisi belum siap dan dipaksa diterapkan tambah kacau ya tambah mandorotnya gede. Kalau kita belum melaksanakan, belum bukan kok kita menolak hukum, tapi pertimbangan akhofut dorore. Wong Indonesia ini mulai sing nggak sholat mau pateni, sing mati satu juta luwe. itu itu filsafat hukum itu untuk untuk kemaslahatan untuk ketertiban yang ikut hamba sangat Nah, kalau ya, kalau saya itu mengkhusnudin ulama-ulama Jawa NU, bukan ke ulama kita itu menolak hukum Islam. Bukan. Tapi situasinya masih begini, begitu hidrogen, begitu awam, banyak problem, belum lagi disorot orang asing. Nimbang, nimbang, nimbang, nimbang, nimbang, itu mandorotnya lebih besar. Enggak. Hukum itu harus legal. Nanti kalau begitu ono wong mata ini terus apa mata nih lho yang baik nyuwun eh, Harus diundang-undangkan kalau hukum itu. Kalau buatan manusia itu sebetulnya masih ada peluang dalam Islam itu. Al muslimuna ala surutihim ila syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Riwayat Bukhari kan. Bahwa umat Islam itu boleh mengikat syarat, mengikat janji, membuat undang-undang. Aturan yang dibuat DPR bersama pemerintah itu apa? kesepakatan, itu perjanjian perjanjian lek ono wong korupsi engko dikenekne yo lek ono wong daftar iki syaratnya kudu ijazah ini-ini itu kan aturan undang-undang itu kesepakatan yang dibikin oleh umat Islam boleh-boleh aja bikin begitu itu asal tidak jelas-jelas mengharamkan yang halal menghalalkan yang haram nah Indonesia kok nggak boleh wayo kok nggak boleh masna padahal Quran membolehkan kontennya Indonesia itu bukan menentang makna mutlakon tapi uh, mengingat ini ini ini dan sebagainya untuk sementara dipending dulu apa sementara iso sak teruse lah kalau memang ilatnya masih belum bisa kita laksanakan karena kondisi belum memungkinkan. Ya selama kondisi belum memungkinkan ya timbang mandorotnya lebih besar. Gak usah macam-macam. Eh, Ja'far Umar Talib itu loh di Maluku pernah melakukan itu. taskar jihad itu. Ya, akhirnya sekarang dia kembali model biasa lagi begini. Pengajian biasa begini. Dan sudah membuyarkan apa, tapi pernah sudah mengkisos orang, ngetok tangannya orang yang malu kan. yang ini breget kan ini iki lho putih mas. Terus kalau di Indonesia ya, ini muka-muka sama ngerti hikmahnya para ulama ini. Saya nangkep itu begini, nggak tahu entah benar apa salah. Indonesia itu fahamnya sangat heterogen, kepentingan politiknya politiknya heterogen ke, apa, eh, alirannya sangat heterogen kemudian nyari bayina syahid yang benar-benar 100% jujur amanah itu sulit nah karena kita itu sulit pembuktian hukum menurut ukuran syarat itu kalau kisos begitu jangan-jangan si saksi dua itu sudah dohirnya muni Quran. Saksi ini wong luruh, Dan ya Terus ngaku wong lori demi Allah saya melihat sendiri dia yang membunuh. Ya, Kalau menurut dohire fikih wes onok saksi luruh wanita sumpah melihat dengan mata kepala kensah dibunuh. Padahal itu hanya musuh, itu hanya saingan. Terus sumpah palsu. Iya oleh uang itu temene 100% kayak sahabat. Tak ngomong iyo iyo iyo lek ora yo. Iya. ora. Saksi ngono iku kabeh. Sehingga kita ketika kita menjatuhkan hukum potong bunuh pada seseorang, memang hakul yakin dia sing bunuh. Dia sing nyolong. Rasa iki ku misalnya kita menerapkan Quran, saksi dua harus diterima. Kan begitu Quran. Iya. Terus tingkat kejujurannya enggak seperti sahabat. Akurasi itu loh, nggak seakurat sahabat. Jadi meniru Quran, meniru sahabat itu jangan meniru meniru dohirnya potong tangan begitu. Kualitas kita sudah mampu meniru mereka apa belum? Lah ini yang Nah, iya. iya jadi kita nggak nolak sebetulnya situasinya belum memungkinkan. Nah, saiki misalnya potong tangan ini ini, wah saya saingan bojo karo iki. Isa-isa tanganku diketok. Moro-moro saya dituduh, nah Ustaz ini nyolong ini, ini, ini milik saya hilang. Ini loh STNK-nya masih. Itu dicuri Pak Marzuki itu loh. Anu, bukti ini gak kan akhirnya saksi. Ada sang, ada saksi ini disumpah ya gelem. Jadi dong potong oh, yes, pokoknya untuk begini-begini ini situasi masih begini itu kita menerapkan kenceng-kenceng belum bisa karena mental kita juga belum belum kenceng belum siap Saya kira begitu ya. Jadi hikmahnya begitu. Oleh lek saya itu wong goblok, Mbah Sim gak kira salah. Nah, Mbah Wahab gak kira salah. Dan saya khusnudon gak mungkin mereka menolak hukum Islam. Tapi situ situasi situasi batin, batin kualitas iman, kualitas kejujuran, kualitas kesaksian, kualitas hakim. Lai iso-iso Hakimnya, polisi jaksa jaksanya pas Muhammadiyah kabeh. Ya, wong itu diluk-diluk kepotong tangan. Nah sayang konco-konco itu maunya niru syariat itu niru aspek itunya to, Enggak niru kualitas mentalnya, kualitas imannya. Pokoknya Kongkon oh, melok enak. Lah wong sing NU ya sik ana sing katut FPI bar. Munya kok yo ana wong NU goblok-goblok ya wis mikiri lu oh, opo. Oh, rujuk ke hak taubat ini fasilitas taubat kamu kalau tahu karangan mana Pengiran Yes, deloknya Saudi. Setiap ada kasus pembunuhan, sing kalam mesti TKW. Sing dipancung mesti TKW. Masa ono sing warga Saudi kena pancung. Itukah hukum Islam? Zohire ngetok wong hukum Islam. Tapi adilnya. Nah. Tetap ada Jadi katimbang salah tapi terlanjur menghukum lebih baik salah tapi terlanjur, tidak usah menghukum. Al khotok fil afwi khairun min al khotok fil ukubah itu usul videonya eh, kita belum menghukum orang dan itu salah. Dan itu kadung menghukum orang tiba eh salah. Lebih baik salah tapi belum menghukum daripada kadung dipateni tiba eh salah. Nah. Onok neng buri kene tak tulis di belakang. Wis pokoke ana. Iki mburi kaidah NU NU. Tak tulis. Iki dipahami temenanan, dipikir jeru. Aduh, besok sama dadi ketua ranting wis pantes. Dipikir. balik Nah, di Pasuruan. Eh, di Pasuruan diundang seminar apa pajak, pajak dan zakat. Sebetulnya itu bukan seminar. Jadi pihak perpajakan itu karena Pasuruan itu kental salafnya. Pajak haram, jizyah haram, muks haram, taksir haram. Dan begitu terlak sudah. Jadi pajak Indonesia haram kan. Justru membeli barang-barang masuk yang tanpa itu. Ilegal. itu. Ini halal ini. Ya, mana narik pajak. Ya masuk itu tambah haram. Nah, terus minta tolong ke rumah orang pajak perpajakan es gampang nih, ayo seminar <laughs> ya, terus saya ke Pasuruan. Nah, ya saya ngelendahi Kula kok ngalalne pajak mboten. Ngalalne bea cukai mboten. Wong niku diharamaken menurut kitab kune Bahkan di Irsyad, di Fathul Mu'in, orang yang terang-terangan menghalalkan muks, dia masuk bea cukai kafir, murtad. Kula semerep itu. Tapi monggo dipikir saran-saran konteksnya konteks sekarang dengan dulu sama apa beda? Dulu pemerintahnya model kerajaan. Yang mana pemasukan negara itu langsung menjadi milik raja. raja. Dan nanti terserah raja bagaimana mendistribusikan kekayaan negara itu. Nah sekarang hatta presiden sekalipun tidak berstatus memiliki masukan negara dia hanya diberi hak oleh rakyat untuk mengelola itu. Dan dia pun termasuk dibayar dari situ bukan memiliki. Kalau raja haram menarik muks, memang langsung dimiliki. Sementara model sekarang nggak dimiliki presiden tapi untuk kebutuhan bersama. Yang pertama, konteksnya beda. Yang kedua, eh, kita harus membela rakyat kita dan industri kita. Kalau kita mau ekspor ke Amerika dikenai biaya masuk, mau ekspor ke Jepang dikenai biaya masuk, sementara Jepang ekspor ke sini free, Amerika ekspor ke sini free. Dan apa yang terjadi? Kita sulit mengekspor karena harus dikenai biaya masuk dan produk-produk merek luar banjir ke Indonesia dengan semurah-murahnya karena tanpa ya masuk itu pajak masuk itu. Nah kalau banyak produk asing murah maka motor happy enggak payu, kelengkeng tumpang enggak payu, kalah bersaing. Itu ompreng-ompreng, panci-panci. Wajah, wajah nggak payu. Enggak payu. Kamu ngerti akibatnya. Akibatnya ya kalau nggak payu nggak payu sulit menjual, kan pabrik tutup. Kalau pabrik tutup pengang pengangguran. Nah, itu sebetulnya itu ditarik karena luar negeri juga tarik dan itu cara untuk memprotek rakyat yang kecil-kecil itu biar industri kita tetap hidup. Contohnya Saudi itu hanya bisa membeli, nggak bisa memproduksi. Sekarang ngetop kita nono seketahun kas lengonin teh. Nah, begitu. Kalau nggak mulai berpikir menjadi negara industri. Jadi dikenai biaya cukai itu dalam rangka melindungi produk dalam dalam negeri. Lo BMW apa itu lek nggak ono ngono-ngono. Regane kan hanya sekitar 125 juta. Lelek BMW 125 juta, Toyota Kijang yang buatan Bandung ini, buatan Tangerang ini. Nah, payunya kan ya mekur selawe juta. Lelek selawe juta rugi biaya produksi. Lelek rugi ya gak iso bayar, tutup lah. Nah, begitu. Kan oh, macam-macam tak beri pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya enggak punya apa kapasitas untuk menghalalkan atau mengharamkan pajak. Tapi andai ada orang menghalalkan pajak atau minimal tidak mengharapkan menyebut subhat itu aja Saya bisa memaklumi itu. Bukan saya menghalalkan, tapi saya bisa memaklumi itu. Dia tidak mengharamkan pajak karena kon kontek, karena situasinya memang beda. pemerintukannya juga beda. Terus di Indonesia itu APBN-nya sekitar 600 sekian triliun. Eh, 600 sekian triliun itu 470-an triliun itu diambil dari sektor pajak. Kalau pajak kita haramkan, maka negara hanya mampu dari hutan, dari macam-macam. Itu hanya mampu eh, membiayai APBN sekitar 150 triliun. Nah, terus siapa membayari ya. guru-guru ya, satu kalau ini macet negara. Kalau negara macet, pemerintahan buyar, asing masuk. Apa itu mandorotnya nggak lebih besar. Dikenakan pajak untuk ketahanan ekonomi juga. Untuk stabilitas politik juga. Nah. Apa? Dan terus saya termasuk ngomong itu. Kalau kita itu punya kendaraan nggak pajak, sangat-sangat tidak adil. Wong numpak pecah unden, ya mek kurmangan jalan didi, nggak bayar pajak waktu pas. Wong numpak truk nggak bayar pajak bisa, kan ya nggak adil. Aspalis sopo, mangan jalan, oke nggak bayar pajak. ini aku kendaraan kendaraan saya yang sering dengan ngomong saya di sini kalian kalian dewe enggak iya, itu punya kendaraan sepeda motor hmm. ini bukan ngomong saya sendiri hasil jasa sendiri kenapa itu keluarkan saja untuk kasih apa maaf saya oh bukan, itu harus kena pajak seperti kita bayar pajak ke Yes, itu tadi. Itu untuk memprotek, melindungi usaha-usaha kita sendiri. Kecuali lewat sepakat dunia ngono bisa. Amerika semua barang-barang nggak mengenakan biaya masuk. Kita juga nggak mengenakan biaya masuk aman. Wis pokoknya akali kudu mlaku lah. Bismillahirrahmanirrahim bal-balik yuk siru ngakeh no sapa wong min fi'lil khairi ngelakoni kebagusan wa sholati tatawu lan solat sunan liyas kula supaya jadi abot apa mizanuhu timbangan ngamale yaumal kiamati ing dalem dino kiamat Faya yastaghfiru lan jaluk ngapuro Allah ing Gusti Allah waya tubulan lan lah menurut Imam Nawawi Fahadalladzi qalahu apa yang dikatakan Ibnu Hazm ini ma'annahu mukhalifun lil ijma di samping itu bertentangan dengan ijma di samping melawan ijma batilun pendapat ini batal batilun khobar dari wahadalladzi batal min jihati dalil dari aspek dalil wabasato lan beber membentang manjang lebar sapa huwa Imam Nawawi al kalama dawuh fil istidlalilahu mengenai berargumentasi tentang datangnya kaulnya Ibnu Hazm. Walaisa sedang tidak ada fiha iku ing dalam mengkono-mengkono kaul Ibnu Hazm yang enggak wajib kodok tadi apa sing ora ana zikru dalalatin menyebut dalil aslan babar pisan wa mimalan iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhake apa ma ala bil kodok atas wajibnya kodok ziyadatan nambahi ini nambahi alamada karena atas dalil-dalil yang telah kami sebutkan minal atilati dalil tadi hadis Abi Hurairah yaiku hadis Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ini keliru nulisnya iku amaro perintah sopo nabi al mujami'a hmm, kok al mujtama'a al mujami'a wong kang jima bojone fi nahari ramadan ing dalam ramadon. ramadan diperintah an yasuma tetap poso sedina plus dendone berarti sedina sing dibatalne ya kudu di qadai ma'al kafarati sartane kafarot Eh, apa sedina mongkok kon ngejoli? Ae maksude badalal yaumi kelawan dadi gantine dina Allah di afsado yang telah dia batalkan bil jima'i kelawan jima amdan sengaja. Dong ya. Es sekarang nyuting. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada nalika lungguh sapa nabi fit tasahudi ing dalam tasahud wadoa mongko nyeleh sapa nabi ya daul yusra ing tangane kang kiwa ala rukbatihi kakean ya ala rukbatil yusra ing atase dengkul kang kiwa wa alanya lan nyeleh sapa nabi ya daul yumna ing tangane kang tengen ala rukbatil yumna kakean ya maneh ing atase dengkul kang tengen tangan diteleh dhuwure jempol wa akota lan membentuk gawe sapa nabi salatan wa khamsin angka 53 ini ini kan angka limong ini terus ngit-ngit ini angka 3 dadi nabi luwe ini, ya wa asarocan nyuting bisababati kelawan cari telunjuk asyhadu alla ilaha illallah Lek Muhammadiyah, Muhammadiyah itu begini. Begitu ngulu plek attahiyatulillah langsung. Plek attahiyatulillah tahiyatulillah Nyudinge enggak salah. Tapi salahnya, e, wong Nabi itu enggak ya ongko ketelu bisa kok. Nah, dia enggak mau enggak ya ongko keteluh, Kalau NU enggak ya ongko keteluh, mari ngono yo nyuting luru-luru dilakoni kamu Ya, argumentasinya Muhammadiyah karena itu tadi ketika duduk tasahud jadi duduk, duduk tasahudnya sejak awal at-tahiyatulillah itu argumentasinya Muhammadiyah itu itu Nabi itu ketika duduk tasahud jadi sejak awal tasahud itu nah kalau kita pertama dua contoh itu dilakoni KPE ya angka 50 ya nyu nyuti Lah nyutinge tasahud kan. Nah, tasahud itu maknanya dua. Tasahud itu bisa berarti bacaan tahiyat itu. Tapi tasahud itu juga berarti bacaan saha syahadah. Nah, kalau saya terjemah tasahud itu tahiyat, berarti nyutinge sejak awal tahiyat. Ya, itu akhirnya nggak ngelakoni hadis yang ongkos seket tadi. Tapi lek mau terjemah tasawuf itu syahadat, ashadu alla ilaha illallah, maka tidak bertentangan dengan makna tasawuf dan ngelakoni dua hadis tadi, ongkos seket juga yute. Nah, podo-podo tasawuf itu bisa dimaknai tahiyat sejak awal. Bisa juga dimaknai bacaan syahadat pemaknaan yang akhirnya cocok dengan hadis itu lebih kuat daripada pemaknaan yang pada akhirnya membuang hadis. Ya. Berikutnya itu hadis Muslim. Fakola langsung ya fakola isna agawe kama kana kaya oleh ono, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yasna agawe la piye lek lungguh kana ono sapa nabi idza jalasa nalika lungguh sapa nabi fi salate ing dalam salat wado mongko nyeleh sapa nabi kaffahul yumna telapak tangan ala fakhidhil yumna ing atase pupu kang tengen Waqabadolan ngegem sapa Nabi, ngegem engko 53 tadi. Asabi'ahu kullaha seluruh tricinya. Wa asyara lan nyuting sapa Nabi bi asfuihi lati talil ham. Kelawan driji sandingi jempolan, berarti telunjuk. Nyuting neng di ilal kiblat ke arah kiblat. Ini kalau yang hadis kedua itu ya juga tetap begitu Ashadu an la ilaha illallah Dan ini diarahkan ke Qiblat Tak begini-begini Kalau begini-begini Tidak naik Qiblat ini Nanti Ah Jadi nggak usah repot-repot kita. Nabi itu ngene ilallah ngene ngadep kiblat nggak ini Nyutingnya mulai asyhadu alla ilaha illallah dalilnya itu sebelum itu kon gegem angka 50 yo dalile iku terus nyutinge nggak usah ngene-ngene dalile iki arah kiblat. Lagi. Wis pokoke dalil kabeh kita itu dalil kabeh. NU kan dalil kabeh. Jok khawatir. Dan ini hadis muslim. Asahata ya maca sahatan. Ya. Tapi dalam istilah tahiyat, bacaan tahiyat sampai akhir itu ya disebut bacaan tasyahud. Jadi istilah tasyahud itu bisa keseluruhan tahiyat, bisa juga bacaan syahadat syahadat. Lah inti syahadat itu tauhid il ilallah Kan begitu. Sama-sama bisa berarti tahiyat keseluruhan, juga bisa berarti syahadat. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang dengan memilih itu kita nggak nabrak hadis. Ya itu tadi. Terus orang-orang yang begini itu pakai hadis satunya riwayat Hambali haroka itu lah andai kita eh, tarjih milih mana yang kuat sebetulnya ya kuat hadis muslim tinimbang hadisnya Ahmad bin Hanbal tadi nah, kalau lebih kuat hadis muslim ya sudah orang usah repot-repot di makna itu lewat ya. biasanya orang Muhammadiyah akan tarjih begitu ini kuat, ini lemah, buang. Kan bedanya. Ya sekarang begitu lah ya. Apa? Terus andai hadis itu tetap kita pegangi sekalipun yang dulu tak sampaikan, kayu hariku itu belum tentu artinya menggerak-gerakkan ya. Fa'ala yufa'il itu kalau sulasinya mutaati menjadi taksir. Kalau sulatinya lazim menjadi mutaati. Fariha farroha bungahake. Khoroja khoroja ngatoake. Kan begitu. Eh, kotoa motong, kotoa memotong-motong. Kasaro mecah, kasaro memecah-mecah. Nah, terus harika itu maknanya gerak. Harika yahroku harokatan fa'ila yaf'alu fa'alan. Eh, kalau fa'ila yang masdarnya fa'al itu kan lazim kan? Wa fa'ilal lazimu babu fa'al. Kafarohin wa kajawan wa kasyalal. Fa'ila yang masdarnya fa'al itu lazim. Harika yahroku harokatan itu lazim. Maknanya harika bukan menggerakkan. Maknanya gerak. Itu cok. Maka ketika ditambah tasdid harroka maknanya menggerakkan gitu cok nggak usah dimaknai menggerak-gerak jadi maksud saya andai andai hadis itu pun kita pakai itu tidak otomatis maknanya menggerak-gerakkan tetap lah ini ya wes ngerak tuh Eh, bergerak-gerak eh, gerak bolak-balik gerak dewe itu sing iso kiamun binafsi ya. roksun bilang sakrin wis pokoknya jelas nih dua lagi Inna raf'as sauti Sungguh mengeraskan suara Fizikri zikir wiritan Hinayan sorifun nas Ketika orang-orang buyar Minal maktubah dari sholat fardu Wiritan banter mari sholat fardu ilu. Karena sudah ada Ala ahdi Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wiritan mari sholat banter Orang sadi dikekeri Kek zaman Nabi wis Kesana ana ngene iku lak Jadi kesimpulan yang wiritan banter oleh tentu semuanya yang melampaui batas ya elek Apa? Oh, sebatas pokoknya neng buri ke anak makmum wedok sing ayu-ayu. Elek neng buri anak makmum wedok ayu-ayu satirin rende itu itu, Subhanallah. Ini lagu eling. Salah imamnya kepingin makna. Ya orang oleh. Gurine Kuntu ono sapa ingsun Ibnu Abbas Ibnu Abbas oneku arifu weruh sapa ingsun ing qidha salati Nabi bubare salate Nabi salat jamaah sallallahu alaihi wasallam kelawan krungu takbir Hadis Bukhari juga. Jadi Ibnu Abbas itu kalau mau jamaah telat, ngerti deh seteng Joko Joko Masjid. Wah, wis buyar jamaah. Ngene ruh. Apa? Karena suara takbir banter, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikiri lo banter. Sampai sing telat barang roh, wis buyar salate. Lah iya. Jadi zikir mari salat oleh banter. Nah yang terakhir itu tentang larangan ziarah kubur lama-lama dibolehkan. Kalau orang Muhammadiyah yang nggak mau ziarah itu begini. Nabi dulu melarang. Dilarang itu karena imannya masih lemah, khawatir menjadi syirik, khurafat. Akhirnya dibolehkan setelah imannya kuat. Lah orang-orang NU awam-awam tidak ziarah kubur, itu nggak boleh mestinya. Itu situasinya seperti sahabat yang dulu masih awam nggak boleh ziarah. Maka wong NU itu bahaya itu. Wong awam paham tidak ziarah wali songo. Terus saya nggak boleh khawatir no imane rusak, tauhid rusak. Saya balik oleh sama nih ustad ustad kok nggak ziarah. Yo, lo mesti menungso berarti. Kalau memang nggak boleh ziarah karena awam, nih ya, sama nih ustad ustad kok nggak ziarah. Kak, jawab kamu. mau ngono Hmm. Iku jawaban elek-elek. Lek jawaban rasuk serius nggak begitu. Analisa Nabi melarang ziarah itu belum tentu karena awamnya saat. Bisa jadi karena memang di Mekah belum ada komplek makam muslim. Jadi katain ziarah kuburan Abu Lahab dah. Ya. Nah, ketika di Madinah, di Baki, di Uhud, sudah ada komplek makam Muslim. Monggo ziarah. Nah, begitu. Jadi nggak semata-mata karena itu. Kalaupun ini dianggap salah karena analisa, itu juga bisa salah. Wong itu juga analisa. Sesama salah jangan saling